Dan yang keempat, hanya satu yang akan selamat. Yani man takalama bihadihil kalimah arifan bimaknaha, amilan bimuqtadaha da'ian ilaiha. Maka orang yang akan bermanfaat ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pertama dia mengetahui maknanya. Kedua dia mengamalkan konsekuensinya ketika dia mendakwahkan kalimat ini. Iqala Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa man Ini hakikat tauhid. Insyaallah yang lainnya lebih pendek karena ini asal yang pertama yang harus dipahami. Landasan yang pertama. Maka ini berkaitan dengan tauhid. Kemudian kenyataan yang wajib kita pahami juga bahwa para ahli mengatakan kesyirikan hari ini ada lebih dahsyat ditimbang kesyirikan di zaman dulu. Dari beberapa sisi. Jadi kenapa Sesungguhnya dakwah kepada tauhid hari ini sesungguhnya harus lebih gencar. Kenapa? Sebab kesyirikan yang menimpa kepada umat ini hari ini lebih dahsyat ketimbang apa yang menimpa kepada umat sebelum kita. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama bahwa orang-orang dulu tidak bertawasul, tidak berisi gosah, tidak mendatangi kuburan-kuburan kecuali kuburan orang soleh. Kita lihat di dalam sejarah Nabi Nuh, Wadan, Wasuwaan, Wayaungko, Wanasro, itu lima orang soleh dikenal pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal Latau Zamanat dan tiga yang lainnya. Maka dikatakan berdasarkan ahli sejarah mereka semuanya adalah gambaran orang soleh. Tetapi orang musyrik hari ini, bahkan ini tentunya orang yang berktp Islam, kita dapatkan bahwa mereka bertabaruk mendatangi kuburan, kuburan orang yang fasik. Maaf, ada seorang penyanyi terkenal Ariat kasihan yang biasa mempertontonkan auratnya. Lalu mati, kuburannya didewakan, didatangi. Apa? Banyak orang yang pingin jadi artis seperti dia. Ada seorang pencuri terkenal. Pokoknya terkenal tidak pernah tertangkap oleh polisi. Mati setiap orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu datangi kuburannya, mendatangi kuburannya. Bahkan naas lebih dari itu ada seorang wanita pezina terkenal, pezina laku, mati, kuburannya diagungkan, Datang kuburannya. Ini kenyataan, bukan berita bohong. Bahkan lihat orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah lebih naas ketimbang orang-orang kufar Quraisy. Kenapa? Mereka mendatangi kuburan Abu Lu'lu'ah, seorang majusi pembunuh umat. Mereka bertabaruk dengan Abu Lu'lu'ah, seorang pembunuh Umar ibnu Khattab. Bahkan mereka menamakan Abu Lu'lu'ah wali Allah karena pembunuh khalifah yang telah menggasap Ali kata mereka. Lihat kesyirikan hari ini. Maka berarti para dai, para duat dan seluruh kaum muslimin harus mengarahkan pandangannya kepada poin ini. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dasar hari ini. Yang kedua, orang-orang kufar Quraisy mereka tidak menyekutukan Allah kecuali dalam keadaan tenang. Ketika mereka ditimpa musibah, da'ullah mukhlisina lahuddin. Maka mereka itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi musyrikin hari ini, Orang-orang yang menyekutukan Allah pada hari ini, baik dalam keadaan ditimpa kepailitan, ditimpa musibah, yang mereka datangi adalah kuburan. Yang mereka datangi adalah jin. Yang mereka datangi adalah syaitan, bukan kepada Allah Ta'ala. Tetapi kupar Quraisy mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika mereka ditimpa musibah. Yang ketiga, bahwa orang-orang kufar Quraisy meyakini apa-apa yang mereka sembah tidak memiliki rububiyah, tidak menciptakan, tidak memberikan rizki, tidak memberikan apa-apa. Mereka hanya bertawasul kepada Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang yang menyekutukan Allah hari ini seperti maafnya, saya Abdul Qadir Jailani, saya Abdul Qadir Jailani adalah orang baik. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syabdul Qadir Jalani katanya adalah apa? Pernah merebut nyawa dari malaikat. Dimana satu ketika Syabdul Qadir Jalani akan dicabut nyawa oleh malaikat. Maka berantemlah Syabdul Qadir Jalani dengan malaikat. Lalu dikejar malaikat. Maka direbutlah kantong nyawa. Maka bertebarlah dan hidup setiap orang yang diambil nyawanya pada hari itu. Nah, Orang-orang kufar Quraisy tidak pernah meyakini seperti itu. Kepada siapa? Kepada Lata, kepada Uza, kepada Manat. Mereka tidak memiliki keyakinan seperti itu. Oleh sebab itu mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami meyakini kata mereka bahwa berhala-berhala ini bahwa orang-orang soleh ini hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah saja. Tetapi hari ini gimana? Mereka meyakini bahwa yang disembah itu memberikan manfaat dan madarat. Maka kalau dulu syirik adalah berkaitan dengan uluhiyah, kalau sekarang berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan uluhiyah. Maka ini diantara kesyirikan hari ini yang menimpa kepada umat ini. Poin yang terakhir yang saya bisa jelaskan dalam poin yang pertama ini bahwa usul yang pertama ini Walaupun mu'alib menjelaskan tentang tauhid, tetapi Allah alam saya ingin menambahkan sesuatu yang disebutkan oleh Syekh Hafidahullah taala. Dalam poin yang pertama ini, tidak boleh orang yang mengklaim sunni, orang yang mengklaim salafi antum atau saya, tetapi akidahnya menyelisihi akidah salafus soleh. Orang yang mengklaim muslim orang yang mengklaim mukmin itu tidak boleh bahwa akidahnya menyelisih akidah salafus Saleh. Maka saya pernah menyampaikan perkataan Imam Sufyan As-Sauri, "As-sunnatu asyaratun." Faman kuna fihi faqad istaqmala sunnah. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam landasan yang pertama ini, dalam poin yang pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa antum sebagai tolebul ilmi, kita sebagai tolebul ilmi, sebagai para pencari ilmu, maka pengakuan kita sebagai sunni, pengakuan kita sebagai salafi, atau kita sebagai muslim, sebagai mukmin, maka mesti poin yang pertama dan utama menimbang akidah kita. Apakah akidah kita telah sama dengan akidah salafus soleh? Apakah keyakinan kita telah sama dengan keyakinan salafus soleh? Sebab para ulama telah mengatakan dan menjelaskan tentang pokok-pokok akidah salafus soleh yang merupakan pembeda dengan akidah yang lainnya. Qala al-muallifu hafidahullah taala al aslu sani asal yang kedua dia mengatakan at tariku wahid bahwa jalan adalah satu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin yang kedua Setiap di antara kita mesti menginginkan kebahagiaan dan menginginkan kenikmatan dan menginginkan petunjuk. Bahkan tidak ada di muka bumi ini sehingga orang kafir yang tidak menginginkan kebahagiaan dan ketentraman tetapi wajib dipahami oleh kita sebagaimana ungkapan seorang syair. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabis. Dalam ungkapan seorang syair ini mengatakan, "Tarjun najata, engkau menginginkan kebahagiaan." Walam tasruk masalikaha, namun sayang kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Ketahui kata seorang syair ini sesungguhnya bahtera, sesungguhnya perahu tidak bisa berlayar di daratan. Maksudnya apa? Apabila orang menginginkan kebahagiaan, kenikmatan, maka pahamilah jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Maka dalam landasan yang kedua ini, dimaksudkan ketika berkaitan dengan dakwah. Bahwa jika kita ingin menyelamatkan umat, ingin membimbing manusia kepada hidayah, ingin menciptakan kenikmatan bagi umat ini, maka jalan yang manakah yang harus dijelaskan kepada umat ini? Maka dalam poin ini mu'alif mengatakan bahwa yang akan mengantarkan kita kepada Allah hanya satu. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan adalah satu. Apa yang dimaksud oleh mu'alif? Al-Islam wa sunnah. Jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah adalah satu. Wahiyah sunnah, Wahiyah Islam. Dia adalah Islam, dia adalah sunnah. Kenapa Islam dengan sunnah mesti digandengkan? Sebab al-Islamu sahih ya sunnah. Sebab Islam yang benar dia adalah sunnah. yaitu sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam undur ila kauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira fa alaikum sunnati wa sunnatil khulafai ar al mahdiin addu 'alaiha bin nawajid karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita pegang teguhlah, komitmenlah, genggamlah sunnahku dan sunnah para sahabatku, sunnah khulafa ar Gigitlah dengan gerahamu. Maka menunjukkan dalam hadis yang mulia ini bahwa jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kenikmatan adalah Islam. Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala telah menjelaskan dalam beberapa kitabnya. Faqala i'lam anna nikma nikmatan nikmatul mutlaqah wa nikmatul muqayyadah. Di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketahuilah bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlaqah abadiyah, nikmat yang abadi, nikmat yang langgeng, ada nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas. Kata beliau adapun nikmat yang terbatas adalah nikmatus sihah, nikmatul mal, nikmatul manzilati dunia. Adapun nikmat yang terbatas adalah nikmat harta, nikmat sehat, nikmat kedudukan dunia. Maka ini terbatas. Adapun nikmat yang abadi, nikmat yang langgeng, nikmat yang senantiasa akan didapatkan oleh kita adalah nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Kalau Allah Ta'ala ihdinas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim. Wairil magdubi alaihim waladhdallin. Nikmat adalah satu, nikmat Islam, nikmat sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini ahlu sunnah, dengan ini dakwah salafiyah, maka untuk menciptakan kenikmatan di dunia ini dan untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini maka mereka menjelaskan hakikatul Islam wa hakikatul sunnah. Fahadi ini mahabimah. Itu dengan nikmat sunnah. Maka dengan cara mengembalikan manusia kepada Islam, dengan cara mengembalikan manusia kepada sunnah, jalan kepada Allah adalah satu. Tidak banyak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran dan Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita wa anna hadha sirati mustaqima. Jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah adalah satu. Jalan yang akan menghantarkan kita kepada nikmat adalah satu, yaitu Islam, sunnah. Islam dan sunnah. Walidhalika ulama una salafus saleh ittiba'u sunnati najatun. Mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan. Wakala ba'duhum dan berkata sebagian mereka jadi berkata sebagian mereka sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik as-sunnatu paman roki bahan aja waman takhallafa anha ghariqa wa hawa aw halaka di mana para ulama mengatakan sunnah adalah bagaikan bahteranya Nabi Nuh Siapa yang berada di atas sunnah, siapa yang berjalan di atas sunnah, maka dia akan selamat. Seperti orang-orang yang ketika di zaman Nabi Nuh, ketika ada air bah, ketika ada banjir, maka mereka tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke bahteranya Nabi Nuh. Maka ketika muncul fitnah bid'ah, fitnah kesesatan, terjadi munculnya syubhat, kesesatan di tengah-tengah umat ini, maka tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Maka tidak akan yang ada menjaga kita dari setiap penyimpangan, dari setiap kesesatan, illa bittiba'i sunnatin nabi, kecuali kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam poin ini ada beberapa pelajaran yang wajib dipahami oleh kita. Poin yang pertama, landasan yang kedua ini sebagai bantahan kepada pendapat yang pertama adalah takribu bainal adiyah Yaitu menyamakan seluruh agama. Bahwa dengan agama yang mana saja maka akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Fahada kaulul kufri. Maka sesungguhnya ini adalah merupakan ucapan kekufuran. Barang siapa yang mengatakan dengan jalan yang mana saja, dengan keyakinan yang mana saja, dengan agama yang mana saja, bisa mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, maka sesungguhnya dia telah mengucapkan ucapan kekufuran. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Inna dina indallahil islam. Wa man yabtagi ghairal islami dina. Fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar aku. Lalu mereka tidak beriman kepadaku kecuali dia adalah sebagai penghuni neraka. Maka landasan yang kedua ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak boleh meyakini tentang semua agama adalah benar. Yang benar adalah Islam. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah hanya satu. Yang akan mengantarkan kita kepada kemenikmatan adalah satu yaitu Islam. Ihdina siratul mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil magdub al magdub humul yahud ad humul nasara Yang kedua, bahwa dalam kaidah yang kedua ini dalam landasan yang kedua mengatakan bahwa ahli sunnah bahwa dakwah salafiyah mengatakan jalan yang akan mengantarkan kepada Allah adalah satu yaitu sunnah. Adapun pirok-pirok yang lainnya kelompok-kelompok yang lainnya selain ahlu sunnah. Adapun pemikiran-pemikiran yang lainnya selain sunnah, maka itu adalah terancam dengan api neraka. Mereka adalah sesat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Satap teriku ummati ila salasin wa sabina firqatan kuluha finnari ila wahida." Qalu wa ma hiya al-wahida ya Rasulullah? Qala ma'ana ali al wa ashabi wa fi riwayatin al jama'ah wa fi riwayatin hiya Jadi seorang mukmin harus meyakini jalan yang benar hanyalah sunnah. Jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh Taifah Mansurah. Jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh Firqatun Najiyah. Selainnya adalah batil. Selainnya adalah menyimpang. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 terancam dengan api neraka, satu yang akan selamat. Wajib diyakini ini. Ini sebagai pemahaman kepada landasan ini. Artinya bahwa ahli sunnah tidak mengakui setiap yang menisbatkan kepada Islam berarti diakui bahwasanya itu adalah benar. Tetapi ditimbang dengan sunnah Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah. Allah taala berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadau." Oleh sebab itu Allah taala berfirman menjelaskan kepada orang Yahudi, menjelaskan kepada orang Nasrani, menjelaskan kepada orang-orang munafik, menjelaskan kepada bangsa Parsi, menjelaskan kepada bangsa Rom bahwa keimanan orang Yahudi, keimanan orang Nasrani, keimanan orang munafik, keimanan orang Parsi dan yang lainnya akan diakui apabila berimannya seperti berimannya para sahabat. Ridwanullahi taala alaihi. Maka di sini menunjukkan ikhwat iman rahimakum. Yang dia mengakui muslim, mengakui iman, mukmin, maka harus sejalan seperti apa yang saya tadi katakan akidahnya harus sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Harus sesuai dengan akidah salafus soleh. Karena jalan adalah satu. Maka dalam kaidah yang kedua ini bahwa ahlu sunnah mesti nanti adanya tamyiz. Bainal haq wa bainal batil. Takrib, tafrik bainal haq wal batil. Sebab kita mengakui jalan adalah satu Islam dan sunnah saja. Yang selain itu adalah sesat yang selain itu adalah batil, yang selain itu adalah terancam dengan api neraka. Tetapi di dalam hal ini semuanya bukan ketika kita mengatakan jalan yang satu adalah sunnah, jalan yang satu adalah Islam lalu kita dianggap bahwa selain yang berbicara adalah bukan, bukan seperti itu. Tetapi termasuk yang berbicara dan kita yang sedang membahas maka ditimbang dengan koidah ini. Kaidah yang ketiga. Beliau mengatakan Ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Di antara yang merupakan pokok landasan ahli sunnah dan merupakan pokok dakwah ahli sunnah adalah menyeru umat ini kepada manhaj salafus soleh. Kepada pemahaman salafus soleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya poin ini adalah poin yang perlu kita bahas dengan panjang. Tetapi saya ingin menjelaskan pokok-pokoknya saja dalam kesempatan yang mulia ini. Sebuah pertanyaan Kenapa kita mesti memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh? Dan terkadang mungkin kenapa ada penamaan dengan salafi? Salafi, salafiun, ahli sunnah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada orang mempermasalahkan tentang penamaan salafi ataupun penamaan sunni maka kita tafsir sebagai berikut kalau orang mengingkari dari penamaan salafi yaitu pengingkaran bahwa beragama ini bahwa mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini tidak perlu kepada asar salafus soleh. Tidak perlu kepada bimbingan salafus soleh. Tidak perlu kepada sana dari salafus soleh. Ya. Agama ini kita pahami bagaimana kita saja. Maka apabila pengingkaran ini didasarkan dengan latar belakang yang tadi, maka jelas ini adalah sesat. Jelas ini adalah batil. Apabila ada orang mengatakan pengingkaran terhadap penamaan dan penisbatan dengan salafi. Dengan kalimat salafi, sebab penisbatan ini apa? Ana atamassuku bil kitab biusud bil kitab sunnah ala fahmi salafus saleh. Sebab kalimat salafi adalah merupakan kepanjangan dari orang mengatakan aku berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Lalu dia meringkasnya dengan kalimat salafi. Maka jika ada orang mengatakan kami memahami Quran, kami memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah tidak perlu kepada sanad. Tidak perlu kepada periwayatan dari salafus soleh. Tidak perlu kepada pemahaman mereka. Dan tidak perlu kepada bimbingan mereka. Maka jelas ini adalah batil. Jelas ini adalah menyimpang. Tetapi Apabila orang mengingkari penamaan dengan penamaan salafi disebabkan dia adalah menganggap tidak ada dalilnya maka tentunya ini ada lebih gampang dari poin yang pertama panah nunu alimuhum maka kita ajarkan kepada mereka dalil bahwa penamaan dengan nama salafi ini ada landasannya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada putrinya, yaitu Fatimah, idqala laha isbiri wattaqi fa inna ni'mas salaf ana laki. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada putrinya, bersabarlah engkau dan bertakwalah engkau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati masa-masa sakratul maut dan menasihatkan kepada putrinya. Maka beliau berkata, bertakwalah engkau wahai putriku, bersabarlah wahai putriku, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku. Maka hadis ini menunjukkan penisbatan dan bolehnya kita menisbatkan. Dan demikian juga para ulama salafus saleh yang saya tidak mungkin hari ini untuk menyebutkan satu persatu bagaimana para ulama salafus saleh menjelaskan tentang penamaan ini salafi pulan salafi pulan ala salaf dan sebagainya. Nah. Tetapi tentunya ihwatu iman rahimakumullah bukan sekedar penamaan, bukan sekedar penisbatan, tetapi yang perlu dipertanyakan lebih besar, kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Mesti dengan pemahaman salafus soleh. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga alasan yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Kenapa kita mesti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada salafus soleh. Landasan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat bagi hambanya ini dengan melalui wasitoh yaitu melalui apa perantara perantara kepada para sahabat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perantara dari para dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah para sahabat. Tetapi sisi yang lain yang wajib dipahami dalam poin yang pertama ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjabarkan makna Al-Quran dan telah menjabarkan makna-makna hadis kepada para sahabat dengan sempurna. Oleh sebab itu para sahabat mengatakan kami mempelajari makna Quran sebagaimana kami mempelajari makharijul hurufil Quran. Sebab jelas dalam ayat Al-Quran litubayyina linnasi agar engkau menjelaskan bagi manusia. Maka di antara tugas Nabi adalah menjelaskan mana ayat Al-Quran. Menjelaskan tentang agama ini. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perantara wasitoh di antara kita. Maka mesti agama ini lewat mereka. Maka dipastikan pemahaman yang benar adalah pemahaman yang datang dari mereka. Maka setiap pemahaman yang tidak ada dari mereka, yang bukan dari mereka, maka ini adalah pemahaman yang batil. Pemahaman yang menyimpang. Sebab Nabi SAW telah menjelaskan pemahaman ini telah menjelaskan agama ini dengan sempurna kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di poin yang pertama dan utama. Maka dinyatakan oleh para ulama tidak ada perkara yang memerlukan penjelasan kecuali Nabi Alaihi Wasallam menjelaskannya dan pasti para sahabat akan menanyakan sesuatu yang menjadi iskal buat mereka. Maka tidak ada satu kalimat pun yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memerlukan penjelasan kecuali Nabi Shallallahu menjelaskannya. Ini wajib diyakin. Yang kedua, sebagai landasan yang utama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang yang mentadaburi dan memahami Al-Qur'an. Dan Allah Ta'ala telah mencela bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memahami isinya. Allah Ta'ala memuji liqawmi ya'kilun, liqawmi yatafakarun. Dan Allah Ta'ala mencela apala ta'kilun, apala yatadabarul Qur'an, liqawmi la yafqahun. Nah timbul pertanyaan. Apakah mungkin para sahabat membaca Al-Quran dan membaca hadis lalu mereka tidak memahaminya? Lalu kita yang memahaminya. Padahal Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak memahami Al-Quran. Padahal Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Lalu kita mengklaim adalah orang yang paling tahu kepada Al-Quran dari para sahabat. Apakah mungkin Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira umat ukhrijat linnas? Apakah mungkin Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata? Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dengan mengatakan khairun nasi korni? Apakah mungkin Allah Ta'ala memuji sahabat? Tatkala mereka tidak memahami isi Al-Quran. Tatkala mereka tidak memahami sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini tidak mungkin. Maka ini dipastikan bahwa yang dipuji dengan Al-Quran ini, dipuji dengan hadis ini adalah orang-orang yang memahami Al-Quran ini. Maka para sahabat adalah orang-orang yang paling paham kepada Al-Quran. Landasan yang ketiga, Al-Imam Asyatibi rahimahullahu ta'ala telah mengatakan bahwa sumber orang itu menyimpang adalah kembali kepada dua. Orang menyimpang, orang sesat landasannya ada dua, sebabnya ada dua. Yang paling pokok. Yang pertama, imma seseorang itu tidak tahu dalil atau tidak memahami kedudukan dalil. Yang kedua disebabkan dia tidak tahu cara memahami dalil. Atau menyimpang dalam manhaj memahami dalil. Jadi orang menyimpang, pertama ima dia berdalil bukan dengan dalil, seperti berdalil dengan akal, berdalil dengan mimpi, berdalil dengan hikayat, berdalil dengan penemuan di gua atau apa. Maka ide menyimpang. Kenapa? Sebab dia berdalil dengan bukan dengan dalil. Sebab dalil dalam agama ini Quran dan Sunnah. Yang kedua, ternyata orang kadang-kadang dalilnya benar. Nasnya benar. Tetapi cara memahami nas yang tidak benar. Nah, poin yang kedua ini banyak orang yang menyimpang dalam memahami dalil dengan alasan tidak mengikuti manhaj salat di dalam memahami dalil tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti para tabiin, para tabiut tabiin di dalam memahami dalil. Udah sering saya sampaikan contoh yang paling utama kita lihat kepada yang telah ijma para ulama ini sesat. Khawarij. Yang mereka mengatakan setiap orang melakukan dosa besar kekal di neraka. Setiap orang yang melakukan dosa tidak akan dapat syafaat. Apa komentar para ulama? Apa komentar para sahabat? Maka mereka mengatakan di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, kaumun yantalikuna ila ayati nuzilat ala kufar fayunazziluha alal mu'minin. Di mana para sahabat mengatakan, kenapa mereka menyimpang? Salah satunya dikatakan oleh mereka karena mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir karena mereka tidak paham bahwa ayat ini untuk orang kafir lalu mereka alamatkan kepada orang-orang beriman. Isalah menyomot hadis atau nas atau dalil. Kita lihat orang Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Qur'an makhluk, dan ketika mereka mengatakan perbuatan manusia bukan makhluk Allah, terjadi kontradiktif dalam hadis, paradoks di dalam menggunakan dalil. Ketika mengatakan Al-Quran makhluk, pakai ayat Quran. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Dan Quran sesuatu berarti makhluk. Lihat. Tetapi mereka mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk Allah, perbuatan makhluk diciptakan makhluk. Kenapa dia lupa terhadap ayat ini? Allahu kuli, Allahu khaliqu kuli syai'in. Ketika mereka berbicara Quran lupa kepada ayat yang berbunyi ala lahul wal amru. Maka Allah Ta'ala membedakan penciptaan dengan perintah. Karena perintahnya adalah merupakan dari kalangnya berbeda dengan penciptaan. Tetapi ketika berbicara tentang perbuatan makhluk, mereka lupa kepada ayat yang menunjukkan perbuatan makhluk adalah makhluk Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka lupa. Lihat ya, mereka itu dalam berdalil tidak benar. Kenapa? Manhajnya. Mereka tidak benar di dalam cara memahami dalil. Kaidah dalam memahami dalil. Mereka tidak meniti kepada perjalanan salafus soleh. Perjalanan orang-orang yang terdahulu. Di dalam memahami apa? Dalil. Sesungguhnya apa? Itu telah sering dibahas oleh para ustadz. Tetapi saya menyebutkan tiga pokok yang utama saja. Kenapa mesti kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. landasan yang keempatnya. Menempuh kejayaan dengan ilmu. Menempuh ketinggian dengan ilmu. Dalam poin yang keempat ini, saya ingin menyampaikan perkara yang merupakan koreksi yang sangat besar kepada kita, tolebul ilmi. Tolebul ilmi, sebelum saya kesini saya dapat SMS dari salah seorang ikhwan. Ya, saya, dia mau SMS saya dengan SMS-nya masih saya bisa baca. Ya. Tapi dalam SMS itu mengatakan kepada saya tolong Ustadz jangan membahas yang artinya jelimet sulit gitu. Itu salah satu apa SMS-nya. Jadi apa eh, ini akan menjauhkan kepada apa? Orang kepada dakwah. Sebenarnya saya menerima terhadap apa usulan ini. Tetapi saya perlu untuk mengeroksi dan untuk apa? Membahas perkara yang sangat mulia ini bahwa kaum muslimin hari ini berkaitan dengan dai mencintai dua sisi tapi tidak mencintai yang satu sisi ini. Pertama, golibnya kaum muslimin senang kalau tolebul ilmi itu ya, kalau dalam pengajian itu Imak menangis atau imak ketawa? Kenapa dai yang apabila talim menangis atau apabila talim ketawa digerak di apa? Dikagumi, digemari. Sebab kaum muslimin hari ini kepada ilmu ini sesungguhnya bukan pengin ilmu. Tetapi sifatnya adalah rihlah jasa dia, rihlah ruhiyah saja. Orang yang di kantornya telah capek gitu. Ya, barangkali datang ke masjid ini ada sedikit apa? Istirahat, roh. Ya, dengan usahanya ketawa, wah, mereka apa? Berbahagia. Atau dengan dia itu bergelimbangan dengan dosa di luar, maka dengan menangis dia merasakan ia telah mendapatkan segalanya tentang Islam ini. Jadi dia telah mendapat segalanya tentang apa? Tentang Islam ini. Ya, saya tidak mengingkari ketawa dan menangis ya. Sebab kedua-duanya adalah merupakan kenikmatan kita. Dan orang yang tidak pernah ketawa dengan menangis ya orangnya tidak sehat ya. Ya ketika ditimpa musibah tidak apa? Tidak menangis ya kurang sehat. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah poin yang harus dirubah dalam diri kaum muslimin. Ya, lihat kaum muslimin kepada ilmu ini barangkali sifatnya seremonial saja. Kalau anak lahir, baru datang ke kiai ditanya pingin doa. Maaf ya, sebagiannya tujuh bulan baru undang kiai. Selamatan rumah, pernikahan. Selain itu tidak ada lagi ilmu. Kamu muslimin hari ini tidak ada lagi ilmu. Jadi ilmu itu kalau ketemu melahirkan tujuh bulanan atau apa? Ya, bersyukur untuk rumah telah selesai atau mungkin lulus dan sebagainya dan sebagainya sebagainya bagi sebagian apa kaum muslimin. Saya tidak mengatakan bahwa perayaan tujuh bulan abad tujuh bulan ada, tetapi ini yang saya maksud adalah orang ketemu dengan ilmu atau dengan apa dengan ulama itu sifatnya seremonial, bukan sesuatu yang dicari oleh kaum muslimin. Nah, padahal kita lihat Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama bahwa ketinggian derajat kaum muslimin akan dicapai dengan ilmu. Al-Quran menyatakan, saya akan menyampaikan ilmu dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran ada empat sebab manusia akan diangkat derajatnya. Pertama dengan sebab iman. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan seterusnya. Yang kedua dengan sebab amal soleh. Lihat dalam surat yang ke-17. Maaf, bukan surat 17 apa? Surat Toha ayat 75. Surat yang ke-20. Yang ketiga adalah dengan sebab jihad. Ini lihat dalam surat An-Nisa dari ayat 90 dan setelahnya. Dan yang keempat adalah dengan sebab ilmu. Kita lihat dalam surat yang ke-58 Al-Mujadilah ayat ke-11. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah telah menyebutkan sebab orang itu akan diangkat derajatnya. Keimanan, amal soleh, jihad, ilmu. Tetapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruhnya adalah kembali kepada ilmu. Artinya apa? Iman yang sahih, iman yang benar adalah yang berlandaskan ilmu. Amal yang benar adalah amal yang berlandaskan ilmu. Dan yang ketiga, jihad yang benar adalah jihad yang berlandaskan ilmu. Maka ilmu sebagai landasan utama dan pertama. Di mana dakwah salafiyah ini dakwah yang menyeru orang kepada ilmu, dakwah yang menyeru orang kepada argumentasi, kepada hujah, bukan taklid. Oleh sebab itu, ya bagi antum pun nanti harus bertingkat ya ilmu ini. Ya kalau ditanya Kenapa? Oh, kata di dirojal. Jangan ya, nanti lagi jangan begitu. Ya. Dalilnya ini, hujahnya ini. Meningkat kita menjadi tolebul ilmi. Ilmunya harus meningkat. Sebab ketinggian derajat dengan ilmu. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang dua nabi. Ya, sebelum nabi kita, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim dan Allah sama-sama mengatakan dengan kalimat yang sama narfa'u darajati man nasya Qala Imam Malik aibil ilmi nafi kami angkat derajat yang kami kendaki ya. di antara hamba-hamba kami kata Imam Malik yaitu dengan ilmu yang bermanfaat Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya dengan sebab mengalahkan hujah orang kafir Sedangkan Nabi Yusuf diangkat derajatnya dari sisi siasa Ilmu dalam apa? Dalam siasa Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dalam poin yang pertama ini kita paham bahwa Allah Ta'ala mengatakan akan mengangkat derajat manusia dengan empat sebab. Keimanan, amal soleh, jihad dan ilmu. Tetapi kita meyakini bahwa iman yang benar, amal soleh yang benar, jihad yang benar, tatkala dilandasi dengan ilmu, wala taqfu ma laysa ilmu. Maka kebaikan umat ini ditinjau dari sejauh mana kaum muslimin ini perhatiannya kepada ilmu. Ya, maka ya kalau nanti bahwa antum semua ngaji itu tidak terbatas ikut dalam apa? Dalam kajian-kajian seperti ini. Ya, bedah buku. Sebab apa? Kalau bedah buku terkadang ya maaf, orang-orang yang mengadakan bedah buku terkadang apa? Keinginannya sering sesuai dengan apa? Dengan pasaran. Dengan apa? Dengan apa-apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di masyarakat. Tetapi apa? Sesungguhnya kita masih dangkal pemahaman tentang akidah. Dangkal pemahaman tentang tauhid, dangkal tentang pemahaman ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Sedikit ya. Kita dapatkan rajin umpamanya taklim, kita mulai daripada usul salasa, kasbu syubhat, qaidul arba, kitab tauhid, kitab wasitiyah, lumatul itiko dipelajari di masjid-masjid, dipelajari di majelis-majelis. Bahkan fitnah kepada tolabul ilmi ya, hari ini ya punya antum merasa cukup kalau telah ngaji ikut sebulan sekali, ikut apa bedah buku dan sebagainya. Ya sifatnya mujmal kalau seperti ini. Kita harus tahu. Sebab tidak boleh kita mengklaim salafi tetapi kalau ditanya tentang akidah salaf tidak tahu. Apa pokok-pokok akidah salaf? Apa pokok-pokok akidah ahli sunnah kita tidak tahu. Bahkan terkadang antum berdebat dengan orang lain, debatnya debat kusir. Tidak tahu mana usul, mana puruk. Ya kedangkalan ilmu ini menyebabkan banyak masalah. Umpamanya masalah khilafiyah, mana khilaf yang mestinya kita mentabdi, mana khilafiyah yang kita tidak mesti mentabdi orang. Harus paham. Tolibul ilmi harus paham. Mana perbedaan yang di sini para ulama yang menyelisihinya dikatakan mubtadi. Mana perbedaan yang para ulama terjadi rohabatus sadar. Kita harus paham. Ilmu ini harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Terutama oleh orang-orang yang telah menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini. Jangan umpamanya gara-gara perbedaan masalah adan Pokoknya di sini adzan subuhnya pakai as-salatu atau tidak. Ya, ada di masjid yang lain pakai tidak pakai as-salatu Atau mungkin apakah ketika tasawuf bergerak-gerak telunjuk atau tidak? Apakah ketika akan sujud apakah mendahulukan lutut ataupun tangan dulu? Maka tolebul ilmi harus bisa membedakan antara perbedaan apakah Quran kalamullah ataupun makhluk. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah, para ulama mengatakan man qara al quran Yang mengatakan Quran makhluk, para ulama telah mengatakan man qala anal Quran makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan barang siapa yang apabila sujudnya mendahulukan tangan maka dia adalah mubtadi, tidak ada. Tetapi bagi kaum muslimin juga bukan berarti beramal dengan perbedaan. Antum umpamanya, kenapa antum mengamalkan ini? Wah, para ulama juga berbeda. Jangan. Tapi tolabul ilmi, kenapa saya melakukan itu? Saya melakukan ini sebab pendapat yang rojih ini, ini dalilnya. Itu tolabul ilmi. Derajatnya kita harus meningkat. Lama kelamaan kita harus meningkat tolabul ilmi ini. Dari sisi punya hujah, punya argumentasi, Hal-hal yang memungkinkan kita akan istilah akan terjadi perpecahan, akan terjadi persengketaan dan sebagainya kita tutup dengan memahami bagaimana para ulama itu dalam memahami tentang perbedaan, membedakan mana yang mestinya kita itu menghukumi kafir, mana yang kita itu harus menghukumi tabdi, mana perbedaan yang para ulama rohabatus sadar harus dibedakan. Kalau boleh memang ilmu berhujah dengan ilmu, beramal dengan ilmu, dengan argumentasi. Dan wajib di antara kita demikian juga orang-orang yang membuka pengajian-pengajian coba diarahkan dan jangan dibikin sulit para pengisi ya hari ini harus ini dulu harus itu dulu padahal ustadz lebih tahu yang harus diajarkan mana dulu yang harus dibahas mana dulu Mana yang jelimat dan mana yang tidak jelimat. Nah tetapi saya sampaikan masalah jelimat dengan tidak jelimat itu terkadang karena kita jauhnya kepada Islam. Jauhnya kepada ilmu. Satu contoh, banyak yang tidak setuju kalau ngajar hadis dijelaskan maknanya ini, istimbatnya ini, perbedaan para ulamanya ini, ini tarjihnya. Wah itu katanya sulit sekali. Ya, bahkan tolabul ilmi senangnya kalau ngomongin orang itu telinganya siap. Ya kalau tentang gibah, kalau tentang tahdir, wah terbuka telinganya. Dan makan terasa senang sekali kalau yang seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang usul akidah ini, tentang kaidah asma wa sifat, ini masalah takdir, ini masalah ini berat sekali. Kenapa? Ya memang baru hari ini belajarnya. Jadi kita telah dijauhkan dari ilmu. Telah dibiasakan taklid sehingga ketika diajarkan ilmu dengan perinciannya merasa berat. Tetapi saya yakin kalau kita semua adalah sabar dalam meniti ilmu, dalam mencari ilmu dan memiliki kesabaran untuk mencari ilmu, ini akan mendapatkan faidah yang sangat besar. Landasan yang kelima, Menemu Ali mengatakan ar-radu alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Landasan yang kelima yang merupakan pokok dakwah salaf adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan membantah kepada setiap penyimpangan dan menjelaskan setiap penyimpangan. Sebab merupakan kewajiban kaum muslimin dan merupakan kewajiban para dai secara khusus adalah untuk menampakkan kebenaran di muka bumi ini. Idharul haq mendohirkan kebenaran.